Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Ha'iyah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Abu Dawud imamun masyhur, sahibus sunan. Namun yang jadi permasalahan kita semuanya adalah kebanyakan sulit untuk mengucapkan nama Al-Imam Abu Dawud. Ucapkan Yusuf, Yusuf ucapkan siapa namanya Imam Abu Dawud? Naam Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullahi alaih. Antum ulangi. Abdurrahman. Ayo, Pak. Naam, jangan keliru lagi, jangan dibolak-balik. Antum ulangi. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Sulaiman ibn Ash'ad. Jangan tertawa, jangan tertawa. As-Sijistani. Ewan barakallahu fikum Sulaiman ibn Ash'ad As-Sijistani rahmatullahi alaih. As-Sijistani. Naam. Sin jim. Ewa. Naam barakallahu fikum. Qala al-muallifu asabahullah. Sekarang masuk yang baru. Ya. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Pantunnya ini tidak terlalu panjang dan pantunnya pendek mudah dihafal yang bisa menghafal menghafal. Yang bisa menghafal menghafal, yang tidak mampu dan tidak bisa menghafal yang penting faham. Na'am barakallahu fikum. Untuk hafalannya bisa menyusul. Na'am barakallahu fikum, tapi kalau yang mampu upayakan dihafal. Mudah sekali. Nanti anak contohkan. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini Qala al-mu'allifu asabahullah at-tamassuku bil kitab was sunnah. Bab yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Masyaallah, bab yang sangat bagus. Bab yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena inilah yang namanya mizan, timbangan agama kita. Jadi agama Islam ini memiliki masodir, sumber. Sumber agama Islam ini kembali pada Al-Qur'an was sunnah. Walaupun di sana ditambahkan dua sumber yang lain, yaitu qiyas yang sahih, ijma' Paham ya? Jadi masadiruddin sumber agama Islam ini ada empat. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyasun sahih, qiyas yang sahih. Ingat-ingat ini ya. Nah, tapi qiyas dan ijma' itu pun kembali Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Nah, jadi landasan agama Islam ini ada empat tadi ingat-ingat ya. Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyasus sahih. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih, "Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, wa la taqu bid'iyyan la'allaka tuflihu." Masyaallah. Artinya, perhatikan baik-baik ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. wa Wattabi'il huda dan ikutilah petunjuk. Al-huda adalah al-ilmun nafi'. Wa dinul haq apa? Al-amalus salih. Naam. Ikutilah petunjuk. Wala taqu bid'iyan la'allaka tuflihu. Dan jangan engkau menjadi pelaku bid'ah. Semoga engkau termasuk orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang meninggalkan bid'ahan dan berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an was sunnah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW maka orang tersebut adalah orang yang akan beruntung. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an Sunnah, niscaya tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Qala Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah maksud dengan Al-Qur'an Sunnah, maka sungguh dia telah terarah kepada jalan yang lurus. Jadi jangan sampai terlepas dari Al-Qur'an Sunnah ini. Rasulullah juga berwasiat sebagaimana nanti juga disebutkan kalau tidak salah inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Artinya sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti niscaya kalian apa? lan tadillu ba'di. Perhatikan barakallahu fikum, niscaya kalian tidak sesat selama-lamanya setelah aku meninggal nanti. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnahku wa Rasulullah. Jadi itulah kunci keberhasilan, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahmatullah alaih sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlih, "Man arada an-najata fa 'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa yang ingin keselamatan maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah juga berkata, As-Sunnah safinatun Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik dari perahu tersebut selamat. Namun barang siapa yang menyelisih perahu tersebut, menyelisih as-sunnah ghariqa tenggelam. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, Al-Qur'an as-sunnah adalah kunci yang jangan sampai terluputkan, adalah senjata yang bisa mengalahkan penyakit yang terpendam di jiwa-jiwa manusia, yaitu penyakit apa? Kebodohan. Penyakit kebodohan obatnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam nuniyahnya apa? Obat kebodohan itu adalah Al-Qur'an As-Sunnah wal zahlu yang keras suaranya biar dengar. Naam ahsan. Paham ya? Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membunuh manusia. Apanya yang dibunuh? Yang dibunuh apanya? Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membunuh manusia. Apanya yang dibunuh? Apanya? Hatinya. Paham ya? Namun obatnya ada dua yang tidak pernah terpisahkan obatnya. Nasun minal Qur'ani amun sunnatin. Dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Dokternya siapa dokternya? Dokternya siapa dokternya? Nam al-alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim rabbani. Seorang alim rabbani itu yang bagaimana? Nam alladhi yu'allimunan nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Itu orang-orang seorang alim yang bisa mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Paham ya? Itulah obatnya Al-Qur'an was sunnah. Jadi kalau antum ditanya orang, "Pak, anak ini sakit." Sakit apa? Sakit hatinya. Nah, barakallahu fikum. Ya karena kebodohan atau yang semisalnya, ada enggak obatnya, Pak? Ada Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Nah, kembali pada Al-Qur'an was sunnah. Nah, itu maksudnya apa? Ketika sakit hati bukan karena sakit istilahnya sakit-sakit yang antum saksikan itu ya. Maksudnya adalah sakit terkena apa? Subhat, terkena syahwat atau terkena penyakit-penyakit yang lainnya, khurafat, bid'ah, syirik dan misalnya kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Naam. Adapun penyakit yang memang tabiatnya sakit, sakit hati atau hatinya sakit, ini obatnya lain lagi. Kembali kepada atiba para dokter. Paham ya? Karena apa? Karena perkara dunia mereka lebih tahu. Iya enggak? Ketika Rasulullah suatu ketika Nah, barakallahu fikum segenap para sahabat ada yang tanya, salah satu sahabat tanya kepada Rasulullah tentang perkara dunia. Perkara masalah apa itu? Nah, Naam, antara apa? Semangka? Ya kurma ya barakallahu fikum dalam artian semacam per persilangan. Eh, barakallahu fikum Rasulullah apa yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi misalkan orang yang misalnya dia pandai dalam masalah emas, dia serahkan pada ahlinya. Eh, antum tanya kepada dokter, Pak dokter ini emas ini asli enggak? Enggak nyambung. Paham ya? Karena perkara dunia, serahkan pada ahlinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum tanya kepada tukang besi, ini madunya asli enggak madunya ini? Eh, atau bagaimana? Ya enggak nyambung. Tanya kepada ahlinya. Paham ya? Seperti itu ya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah perkara dunia tanyakan kepada ahlinya masing-masing, adapun perkara agama fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat syarahnya dikit barakallahu fikum. Qala syarih Hafizahullah taala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala bada an-nadimu rahimahullah nadmahu biqaulihi tamassak bihablillah. Naam. Al-muallif yaitu Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih memulai pantunnya dengan ucapannya tamassak bihablillah. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Apa maksudnya ai? Tamassak ayyuhal muslimu bihablillahilladzi huwal Qur'an was sunnah. Ingat-ingat ini ya. Tali Allah maksudnya adalah apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Ai yaitu berpegang teguhlah engkau wahai seorang muslim dengan tali Allah alladzi huwal Qur'an was sunnah. Nah, dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi tali Allah apa tadi artinya? Tali Allah Perhatikan, apa tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat, tali Allah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, jangan terlupakan. Akhdan min qawli ta'ala dalam dalam rangka mengambil firman Allah Subhanahu wa taala diambil dari firman Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu perhatikan baik-baik di situ yang belajar ilmu usul wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. I'tasimu fil amr. Paham ya? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asl fil amr yadullu ala wujub. Kaidahnya ingat ya, hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Wajib kita semuanya berpegang teguh dengan tali Allah taala, Al-Qur'an was sunnah. Kemudian apa? Wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala wal aslu fil nahyi yadullu ala Yadul ala wal aslu fil nahyi yadul ala tahrim. Jangan lupa itu, dua kaidah yang sering muncul. Hukum asal larangan itu haram. Haram bercerai-berai. Haram nam barakallahu fikum berpecah belah. Paham ya? Haram. Namun bagaimana solusi yang terbaik ketika melihat perpecahan, eh, bercerai-berai kembali kepada aturan Sunnah. Kalau mau kembali selamat dan akan bersatu. Tapi kalau nam barakallahu fikum enggak mau kembali ya enggak bersatu-satu. Mesti sudah itu. Sunnatullah jalla wa ala. Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala juga menukilkan atau beliau juga menyebutkan ketika beliau mensyarah Al-Masail Al-Jahiliyah. Nah, barakallahu fikum beliau menukilkan dalam artian beliau menyatakan faedah yang sangat bagus. Nah, barakallahu fikum man tarakal kitab sunnah. Nah, barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an sunnah fa innahu yubtala. Nah, batil. Atau man tarakal haqqo fa innahu yubtala bil batil Barang siapa yang meninggalkan al-haq, meninggalkan Al-Qur'an was sunnah, maka sungguh dia akan diuji dengan kebatilan. Nah, ujung-ujungnya ke sana arahnya. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan Al-Qur'an sunnah walaupun sepahit rasanya, seberat apapun karena itulah konsekuensinya. Orang kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah terutama di akhir zaman bagaikan apa, Pak? Ya bagaikan orang yang menggenggam api. Antum tahu bara api? Panas atau enggak? Panas. Seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah merintahkan agar menggigit sunnah dengan gigi apa? Gerahang. Gerahang? Gigi taring. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Dengan gigi apa? Geraham. Bukan gerahang. Dengan gigi geraham. Kenapa kok perintahnya Rasulullah untuk menggigit dengan gigi geraham? Kenapa? Karena yang paling kuat. Karena panas sekali barakallahu fikum cacian, makian, gunjingan, pengusiran, tuduhan, paham ya? Macam-macam, harus sabar. Sabar. Nah, barakallahu fikum, datang dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Tirmizi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti nasi Ya'ti 'alan nasi zamanun <laughs> Barakallahu fikum ya'ti 'alan nasi zamanun Masih ingat atau? Jangan lupa, as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'ala jamri. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'ala jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman orang yang bersabar nanti di hadapan manusia tersebut di atas al-haq di atas agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagaikan orang yang menggenggam bara api yang sangat panas sekali. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an sallallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima wa yardha. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal nanti niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Melihat apa? Perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya? Apa arahan Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini solusinya. Ketika melihat perselisihan yang sangat banyak, eh, bercerai-berai atau semisalnya, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mencocoki sunnahku. Harus ada ikatan itu. Kalau cuma sunnah per individu tidak, tapi sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mencatat ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan sunnah tersebut. Wa 'alaiha bin nawajid dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Gigi geraham itu yang mana, Dir? Antum punya gigi geraham enggak? Punya? Yang mana? Enggak punya kan? Gigi geraham itu yang mana? Ah, yang bagian sini yang untuk ngunyah itu. Paham ya? Yang untuk ngunyah yang bagian yang bagian belakang ini. Nah, eh, enggak perlu diungkapkan kata-kata yang saya paham. Paham maksudnya ya? Nah, gigi geraham itu yang paling kuat. Antum kalau gigit kain-kain, coba gigit bagian depan. Paham? Nanti kalau ditarik itu masih bisa jadi apa? Giginya yang ikut. Eh, kalau taring itu pun juga belum kuat, tapi kalau geraham sangat kuat sekali. Nah barakallahu fikum. Nah sangat kuat sekali. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maksudnya peganglah erat-erat, jangan dilepaskan. Paham ya? Karena sangat berharga sekali, sangat besar sekali barakallahu fikum. Naam. Wa iyyakum muhdatsatil umur dan hati-hatilah kalian dan tinggallah tinggalkanlah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Karena perkara yang baru dalam agama ini fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah kesesatan atau adalah kebid'ahan dan perkara setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu berada di neraka. Berarti yang di neraka kesesatannya. Ya kan? Setiap kesesatan di dalam neraka. Orangnya Orangnya enggak? Lafadznya kan setiap kesesatan di neraka. Karena sebagian dai ada yang menafsirkan itu. Itu yang dimaksud itu kesesatannya yang neraka. Kalau orangnya belum tentu katanya. Nah, kira-kira gimana itu syubhat itu jawabnya kira-kira? Nah, setiap kesesatan, eh, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka tempatnya. Berarti yang di neraka yang masuk neraka kesesatannya. Atau gimana? Antum? Nah, ahsan. Berarti yang masuk neraka orangnya. Orangnya saja. Ya semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena kesesatan tidaklah ada pelakunya. Tidaklah terjadi kesesatan kecuali ada pelakunya. Jadi ujung-ujungnya itu yang masuk ya dua-duanya. Enggak mungkin kesesatan kok pelakunya diselamatkan. Dalam keadaan barakallahu fikum hafizakumullah berada di ancaman tersebut. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha Insyaallah taala